Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah Insyaallah kita lanjutkan kajian kita Yaitu sebagaimana biasa Tiap-tiap hari ahad pertama Yang dikaji adalah Sirah Nabi Muhammad SAW Dan keluarga sakinah Yaitu dari kitab Tuhfatul Arus yang lalu sirahnya yaitu dari kitab Raudatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri hafizahullah taala. Kita masih berada di Bayat Aqaba yang kedua. Yang lalu telah selesai dilaksanakan Bayat Aqaba Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil 12 orang bagi pemimpin yang mempunyai bawahan-bawahan yang menjadi penanggung jawab atas mereka semuanya. Sebagaimana Hawariyin mereka dipilih oleh Nabi Isa alaihi salam untuk menjadi pemimpin-pemimpin dan mereka bertanggung jawab atas yang mereka pimpin. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau menjadi pemimpin atas kaumnya yaitu umat Islam semuanya. Kemudian Ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah Bayat Aqabah ini mempunyai pengaruh yang sangat besar Dalam sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sehingga merubah sejarah yang terjadi selama ini di Mekah Kemudian setelah selesai mereka melakukan Bayat Aqabah Mereka hendak kembali ke rumah mereka Atau ke tempat tinggal mereka masing-masing ke kemah-kemah mereka di Mina. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala walamma tammatil bai'atu <clears throat> wa kada an-nasu yanfuduna iktashafaha ahadus syayatin wa saha bi anfadhi sautin sumi'a qat tatkala bayat akoba telah sempurna, telah selesai dan para pesertanya, orang-orang, manusia hampir pulang ke tempatnya masing-masing secara sembunyi-sembunyi. Ternyata salah satu setan menyingkap masalah itu dan berteriak dengan suara sekeras-kerasnya. Jadi setan ya. Maksudnya di sini setan dari bangsa jin. Karena setan itu ada dua Ada setan dari bangsa jin Dan ada dari bangsa manusia Karena setan itu sifat Setan itu sifat ya Setan itu sifat yang jauh dari kebenaran Yang suka ngerusak yang, yang menjadi pelopor kemaksiatan Dan semacamnya Itu adalah setan Jadi setan itu sifat sehingga setan itu ada dari bangsa jin dan ada dari bangsa manusia. Jin yang durhaka, yang kafir, yang jauh dari kebenaran, yang mengajak kepada maksiat, kekufuran, syirik dan semacamnya, maka dia adalah setan dari bangsa jin. Demikian pula manusia yang dia mengajak kepada kemaksiatan, kepada penyimpangan, kepada kesyirikan, kepada kerusakan, maka dia juga setan dari bangsa manusia. Minal jinnati wanas dari bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi setan itu sifat. Maksudnya di sini adalah setan yang memang dia itu berada di Bukit Akoba. Dia berteriak dengan suara yang sangat keras yang bisa didengar oleh semua telinga. Apa kata dia? Ya ahlal akhashib ail manazil halakum fi Muhammadin wassabati ma'ahu قد اجتمعوا ala حربكم wahai penduduk rumah-rumah dipanggil ya penduduk sekitar Aqabah dipanggil apakah kamu mau menangkap Muhammad dan pemeluk agama bersamanya mereka semua telah berkumpul untuk memerangimu ini kata setan ya wahai orang-orang penduduk sekitar di sini ada Muhammad Muhammad dan para pengikutnya as-sobah. Sobah itu kasarnya itu orang-orang yang murtad. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang ikuti agamanya Muhammad. Ini loh ada Muhammad dan orang-orang yang mengikuti agamanya, mereka semua telah kumpul untuk memerangi kamu. Itu teriakan setan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ama wallahi ya adu wallah la atafarraghanna lak Lalu berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah wahai musuh Allah aku akan membereskanmu Jadi Rasulullah akan membunuh setan tersebut akan dibereskan dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh kita semuanya Wa amarahum an yanfudhu ila rihalihim faraja'u wa namu hatta asbahu Lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka supaya kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Lalu mereka pun pulang, mereka tidur sampai pagi, sampai subuh ya. Jadi mereka sudah pulang. Lalu apa pengaruhnya teriakan setan tadi? Pengaruhnya wasabahan ja'at Quraisyun ila khiyami ahli Yatrib liyuqaddimul ihtijaja ilaihim. Pada pagi harinya, orang-orang Quraisy, itu orang-orang kafir Quraisy, mereka pergi menuju kemah-kemahnya penduduk Yatrib, penduduk Madinah. Mereka hendak memprotes kejadian semalam. Jadi mereka dengar bahwa Muhammad dan orang-orang yang masuk Islam, orang-orang dari penduduk Madinah kumpul dengan perkumpulan rahasia, bahkan juga disebut-sebut hendak mengobarkan api peperangan. Maka orang-orang Quraisy ingin memprotes mereka. Kenapa kalian lakukan itu? Kemudian faqala musyrikun lalu berkata orang-orang musyrik, "Hadza khabarun batil, maka kana min syai." Ini adalah berita yang batil, tidak ada terjadi sesuatu. Ini yang ngomongin orang musyrik mana? Yang ngomong adalah orang musyrik dari penduduk Madinah. Karena waktu itu yang haji kan bukan hanya orang Islam kan. Yang haji itu semuanya orang Islam haji, orang musyrik juga haji. Saat itu mereka masih belum dilarang haji. Musyrik Islam haji. Sampai pada tahun keberapa surat taubah itu? Tahun ke-6 ya. Itu barulah mereka orang-orang musyrik dilarang berhaji. Orang-orang musyrik dilarang berhaji. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Jadi enggak boleh lagi mereka berhaji. Jadi di sini orang-orang musyrik yang menjawab, orang-orang musyrik dari penduduk Madinah menjawab, itu berita bohong itu. Enggak terjadi apa-apa. Karena orang musyrik tahu atau tidak kejadian semalam. Mereka enggak tahu. Yang tahu hanya orang-orang Islam. Mereka berangkat sembunyi-sembunyi, mereka pulang sembunyi-sembunyi. Ini siasat ya. Bagaimana orang Islam? Wasakatal muslimun fasad fasaddaqat Quraisyun al-musyrikin wa raja'u khaibin. Sementara orang Islam yang tahu peristiwa tadi malam yang ikut hadir, mereka diam aja. Akhirnya orang-orang Quraisy membenarkan ucapan orang-orang musyrik dan mereka pun pulang dengan tangan hampa. Ini siasat ya. Ini siasat. Di sini tidak berlaku istilah harus jujur. Kalau jujur Anda habis. Ya. <clears throat> Jadi orang musyrik itu kan nggak tahu kan? Mereka bilang nggak ada apa-apa tadi malam itu. Itu berita bohong, nggak ada apa-apa tadi malam. Sementara orang Islam tahu tadi malam memang ada baiat, ada baiat akobah. Mereka diem aja. Nggak boleh terus jujur ya tadi malam memang ada baiat kita baiat akobah. Itu kejujuran ya namanya ya. Terlalu jujur. Akhirnya jujur yang bermadorot Akhirnya orang-orang Quraisy membenarkan orang-orang musyrik dan mereka pulang dalam keadaan tangan kosong hampa. Jadi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah disinilah perlunya strategi. Strategi dalam dakwah, apalagi juga strategi dalam menghadapi musuh. Termasuk bohong. Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu minal kadzib illa fi talat. Atau kama qala alaihi salatu wasallam tidak dihalalkan berbohong kecuali dalam tiga hal. Jadi tidak dihalalkan berbohong kecuali dalam tiga hal. Artinya bohong itu haram, yang halal cuma tiga. Apa aja? Yang pertama-tama adalah yaitu al-kidbu li islahi bainan nas. Yaitu bohong untuk mendamaikan manusia. Ada dua orang bersengketa, dua kelompok atau manusia Kemudian mereka pun didamaikan walaupun dengan cara berbohong. Dia datang kepada si A, dia bilang si B itu baik, bicara kebaikan tentang dirimu, dia ingin damai sama kamu. Padahal tidak mengatakan seperti itu. Kita datang kepada si B, si A itu muji-muji kamu, dia ingin damai sama kamu. Pada si A tidak mengatakan seperti itu. Akhirnya terjadilah perdamaian di antara dua orang ini. Ini ini bohong yang boleh. Karena di sini bohongnya adalah bohong yang bermaslahat dan tidak ada mazharat dan Islam adalah agama yang mengedepankan maslahat yang paling menolak mazharat. Kemudian bohong yang kedua adalah bohong filharb. Itu bohong ketika dalam peperangan. Dalam peperangan ya, bohong dalam ngatur strategi itu boleh bohong. Karena ketika perang orang kalau nggak bohong ya habis dia ditangkap oleh musuh, ditanya teman-temanmu mana? Oh, teman saya di sana loh. Alamatnya ini, teleponnya ini, nomor HP-nya ini. Habis, bohong. Teman saya mati semuanya. Ya, pada semuanya hidup. <clears throat> Walhasil berbohong dalam peperangan boleh. Bahkan perang itu adalah tipu daya. Kita harus pandai-pandai membuat tipu daya dalam perang. Kemudian yang ketiga, kita rajuli bi ahli, bohongnya seorang suami kepada istrinya. Ini adalah bohong yang bermaslahat dan tidak bermaldorot. Bohong bukan yang merugikan istri. Jadi bohong yang bermaslahat. Para ulama mengatakan di antaranya bohong dalam masalah cinta misalnya. Suami tanya kepada apa istri tanya kepada suami, kamu cinta kepada saya atau tidak? Maka seandainya pun suami itu nggak cinta, maka jangan jujur. Katakan saja saya cinta sama kamu. Itu boleh. Karena ini adalah bohong yang bermaslahat dan tidak ada madorotnya. Tapi jangan terus di, di apa namanya diperpanjang bohongnya. Karena ada kejadian ini, <clears throat> seorang suami selalu membohongi istrinya. Ketika ditanya istrinya kamu dari mana, jawabannya selalu dari masjid. Padahal dia main-main ke sana kemari. Dari mana? Dari masjid. Ternyata terbongkar bahwa dia bohong. Kata dia apa? Ustaz Abdullah bilang tidak apa-apa. Membohongi istri itu nggak apa-apa katanya. Loh, anda ngarang sendiri, yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah bohong yang sama sekali tidak merugikan, yang justru akan bermaslahat. Kemudian <clears throat> wa akhiran ta'akkada lada Quraisyin annal khabara sahih. Kemarin ada yang tanya sama saya ya. Ketika diceritakan hadis masalah bohongnya suami kepada istri tadi ada seorang akhwat yang tanya, "Bagaimana dengan bohongnya istri kepada suaminya? Apakah boleh?" Bagaimana kalau istri membohongi suami boleh atau tidak? Maka jawabannya kalau hadisnya itu lafadznya adalah suami kepada istri. Bukan lafadznya istri kepada suami. <clears throat> Demikian. Wallahu a'lam. Kemudian wa, akhiran ta'akkada lada Quraisyin annal khabar sahih. Akhirnya telah pasti di hadapan orang-orang Quraisy bahwa berita tersebut adalah berita benar. Jadi ternyata orang Quraisy dapat informasi lagi bahwa berita itu adalah berita benar. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin sudah kumpul mengadakan bayat. Fa asra'a fursanuhum fi talabi ahli Lalu para penunggang kuda mereka bersegera untuk mengejar penduduk Madinah. Jadi para penunggang kuda ya dari Quraisy segera berangkat dipacu kudanya untuk menangkap orang-orang Madinah yang mengadakan bayat tersebut. Fa adraku Sa'ad Ubadah wal Mundhir ibn Amr indal azakhir. Ternyata mereka berhasil menangkap Sa'ad bin Ubadah dan Al-Mundhir bin Amr di daerah Adakhir. Jadi ketangkap dua orang. Ketangkap dua orang ini. Fa ammal mundir fa ajazul qaumi haraban. Adapun mundir dia tertangkap karena dia adalah orang yang paling lambat kalau lari. Jadi perjalanannya lambat sehingga dikejar oleh musuh. Kemudian <clears throat> wa amma wa amma Sa'ad fa akhaduhu wa rabatuhu wadarabuhu wa jarru sya'rahu hatta adkhaluhu Makkah. Adapun saat mereka menangkapnya, mengikat, memukul dan menjambak rambutnya sampai masuk Mekah. Subhanallah ya. Jadi sudah ditangkap, diikat, dipukuli, rambutnya dijambak, diseret menuju Mekah kembali. Ini adalah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini salah seorang yang dipilih oleh Rasulullah sebagai sebagai nagib, sebagai kepala ya, sebagai pemimpin di antara 12 pemimpin, demikian pula Al-Mundir bin Amr. Kemudian fakhallasahu Al-Mut'im ibnu Adi wal Harith bin Harb id kana yujiru lahumā qawafilahumā fil fil Madinah. Lalu Sa'ad bin Ubadah dibebaskan oleh Al-Mut'im bin Adi dan Al-Harith bin Harb karena Sa'ad bin Ubadah ini melindungi kafilah-kafilah keduanya ketika melewati Madinah. Jadi Al-Mut'im bin Adi dan Al-Harith bin Harab ini orang kafir. Termasuk tokohnya kafir. Tapi mereka itu kalau dalam perjalanan dari Mekah menuju negeri Syam, berdagang ya, itu selalu melewati Madinah. Dan Sa'ad bin Ubadah selalu melindungi kafilah mereka berdua. Supaya nggak diganggu orang Madinah dilindungi. Dan sekarang Mut'im bin Adi dan Harith bin Harb ini balas budi. Pasal ini orang kafir. Jadi di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ada kalanya orang kafir itu membela kita. Ada kalanya orang kafir membela kita. Karena apa? Karena kita baik kepada mereka. Baik. Baik ketika memang kita disuruh baik dan keras kita ketika kita disuruh keras. Jadi ada kalanya Allah melembutkan hati orang kafir yang justru membela orang Islam. Kemudian wa aradal ansar an yakirru ila makkata ittala alaihim sa'atun ittala alaihim sa'atu qa'iman. Farahalu ila al-Madinati salimin. Dan orang-orang Ansor penduduk Madinah hampir saja mereka berangkat ke Mekah untuk menyerang orang-orang Mekah untuk menyelamatkan Sa'ad bin Ubadah dan al Mundhir bin Amr. Ternyata di tengah jalan mereka melihat saat sudah datang lagi ke Madinah, lalu mereka pun bareng-bareng pulang ke Madinah, tidak jadi berangkat ke Mekah dalam keadaan selamat. Jadi di sini ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, betapa mereka itu sangat kuat tali ukhuwahnya, solidaritasnya. Inilah potongan terakhir dari kisah bayat Aqabah Rasulullah SAW di antara kandungan yang bisa kita ambil Pertama-tama yaitu bahwasanya setan itu musuh kita. Maka hendaklah kita menjadikan setan sebagai musuh. Setan itu musuh. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuhmu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Setan itu menjerumuskan kita terus. Karena setan itu oleh Allah jadi ancam masuk neraka dan dia tidak mau diam begitu saja. Iblis ya. Dia minta kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya sampai kiamat. Apa yang dia minta? Wa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi setan bersumpah menyebut nama Allah hendak menyesatkan hamba Allah semuanya kecuali orang-orang yang ikhlas. Bahkan setan nanti bakal khutbah di neraka. Setan berkhutbah di neraka. Itu ada di surah Ibrahim ayat nomor 22. Itu khutbahnya setan. Kalau antum kepingin lihat silakan dibuka Ibrahim 22. Wa qala asy-syaitanu lamma al amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana musrikhikum wa ma antum musrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Jadi syaitan itu khutbah. Setelah diputuskan oleh Allah perkara-perkara ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, syaitan berkhutbah. Hai hey manusia, Allah janji kepadamu dengan janji yang benar. Aku janji kepadamu dengan janji yang palsu. Kenapa kamu mengikut aku? Kenapa kamu ikuti aku? Janjinya Allah benar, kamu tidak mau ikut. Janjiku bohong, kamu mau ikut. Maka sekarang kamu jangan salahkan diriku, salahkan dirimu sendiri. Aku nggak bisa nolong kamu. nggak bisa nolong kamu. Jadi setan berlepas diri. Dan itu adalah hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat mengecewakan. Jadi setan adalah musuh kita. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Setan selalu Setan selalu mengacau dan menyebarkan fitnah. Setan itu selalu mengacau dan menyebarkan fitnah. Di sini setan secara umum dari bangsa jin atau dari bangsa manusia. Ngacau ya, cari fitnah. Kemudian di antara kandungan potongan kisah ini pula yaitu bahwasanya kita perlu mengatur strategi dalam dakwah. siasat ya. Bahkan diperbolehkan seseorang berbohong. Ketika bohong itu diperlukan. Bohong itu diperlukan dengan catatan bohong yang tidak bermalborot dan bermaslahat seperti dalam peperangan. Ini kan suasananya suasana perang kan? Kemudian di antara kandungan potongan kisah ini bahwa dakwah membutuhkan pengorbanan dan perjuangan. Dakwah membutuhkan pengorbanan dan perjuangan atau perjuangan dan pengorbanan. Ini diambil dari mana kira-kira potongan ini? Iya, kisahnya Sa'ad bin Ubadah dan Al-Mundir bin Amr yang ditangkap, dipukuli, diikat, bahkan dijambak, diseret Ya itulah berkorban. Apakah dengan begitu kita jadi murtad lagi? Kalau kita jadi murtad lagi berarti iman kita iman dengan setengah huruf. Iman dengan separuh kitab. <clears throat> Kemudian juga di antara kandungan kisah ini pula bahwasanya ada kalanya Allah Subhanahu wa taala membuka hati orang-orang kafir atau sebagian orang kafir untuk membela kaum muslimin. Jadi ada kalanya Allah itu membuka hati orang kafir sebagian orang kafir untuk membela kaum muslimin. Karena bagaimanapun juga setiap manusia masih mempunyai hati nurani, mempunyai fitrah yang masih kembali kepada kebenaran. Kemudian yang terakhir potongan dari kisah ini adalah betapa para sahabat saling mengedepankan ukhuwah di antara mereka. Ukhuwah solidaritas di antara mereka. Yaitu kalau temannya ditangkap musuh Mereka tidak diam begitu saja Bagaimana membebaskan teman saya Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu dari sirahnya. Insyaallah nanti dilanjutkan dengan hijrah ke Madinah. Kita sudah masuk hijrah ke Madinah.